dakwah rasa takutnya kepada mereka yang memiliki kekuatan yang memiliki power apakah dari pihak penguasa atau dari pihak ahlul bid'ah yang mereka memang memiliki kekuatan di syauka nah hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan kebenaran itu seakan terkuburkan tidak nampak di hadapan kaum muslimin قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بركات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مقاومات الأعداء ونصرة القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته perlawanan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh kebenaran. Dan pertolongan yang kuat terhadap kebatilan. wihat wa tazwirat dengan berbagai macam bentuk pengkaburan dan pemalsuan. Pengkaburan dan pemalsuan ditambah lagi wataqaudu ahli din anu bihi sementara orang-orang yang mereka semangat dalam beragama taqa'at ini tidak ada gerakan tidak ada semangat untuk membela kebenaran tidak ada semangat untuk menegakkan al-haq wa dan menolong kebenaran itu hiya allati mana'at aktsara al-khalqi min al-wuqufi ala maka inilah yang mencegah mayoritas manusia untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya hakikat yang sebenarnya ya. sehingga mayoritas manusia tidak mengetahui kalau ini kebenaran kenapa orang-orang yang mengenal kebenaran itu tidak ada yang berani untuk berbicara. Tidak ada yang berani untuk menyampaikan al-haq. Sebab al-haq itu memang terasa pahit, berat. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu dalam keadaan pahit. ini yang sebagian tidak mampu melakukan hal yang seperti itu. Ya. Di sana ada ulama mungkin, tapi para ulama tidak ada satupun yang berani angkat bicara yang menampilkan al-haq lalu kemudian membantah kebatilan. وانظر إلى عظم هذا الصارف كيف صرف الناس عن الإيمان بما بعث به موسى صلى عليه الصلاة والسلام خوفا من فرعون Perhatikan kepada besarnya dampak yang memalingkan dari kebenaran ini ketika memalingkan manusia dari iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kenapa? Khaufan min Fir'aun. mau menyampaikan kebenaran itu ada penguasa yang zalim Firaun kama qala ta'ala fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ayyasinahum tidak ada yang beriman kepada Musa alaihissalam kecuali dari keturunannya dari kaumnya itu pun dalam keadaan takut terhadap Musa dan takut terhadap Firaun wa malaihi dan para pengikutnya para pendukungnya ayyatinahum khawatir Firaun memfitnah mereka wa inna Firaun la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin dan sesungguhnya Firaun itu menyombongkan diri di muka bumi dan dia termasuk di antara orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan ya. Akhirnya mereka yang mengetahui kebenaran itu tidak berani berbicara. Terus disembunyikan kebenaran. Kebatilan semakin lama semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Apalagi ahlul batil mereka ini dikenal dalam sejarah menghalalkan segala cara. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana cara melariskan dan menyebarkan pemikiran sesat. <coughs> Masuk ke pemerintahan dengan berbagai macam cara. Meskipun dengan cara dusta. Nah ini yang disebutkan tadi bitamwihat wa tazwirat. Dengan pengkaburan, talbis dan pemalsuan. Nah, sementara ahlul haq mereka selalu berjalan bersama dengan kebenaran. Kalau itu tidak benar, maka mereka tidak akan melakukan. Kalau ternyata itu cara-cara yang batin, maka mereka meninggalkan. Ini ma'asyarul Sehingga banyak dari kaum muslimin tidak mengerti mana yang benar, mana yang batin. Semakin seorang itu takut untuk menyampaikan al-haq, maka semakin terkaburkan ya kebenaran sehingga orang mengetahui ada sesuatu ini coba kita lihat sekarang dakwah sufiyah dakwah sufiyah di negeri antum dia saida ini yang mendominasi ya iya kan di mana-mana bahkan di pemerintahan pun yang berkuasa mereka ahlul ahlul hak, ya, yang mereka istilahkan Wahabi ya, itu tidak berani angkat bicara angkat bicara sedikit sijen ya penjara bermasalah sehingga orang takut untuk menyampaikan kebenaran ya masyarakat yang yang mereka ya sudah terbiasa mengikuti cara-cara sufi ini, yang mereka ketahui yang benar itu ya apa yang disampaikan oleh ulamanya mereka, ustadz-ustadznya mereka. Nah, ya, ahlu sunnah bisanya ya seperti ini ya. Nah, ya. tidak resmi. Nah, tidak resmi bandingkan dengan Indonesia dakwah terbuka ya. bahkan sebagian masjid itu diberikan kebebasan siapa saja bisa berbicara ya nggak boleh memilih kelompok ini saja yang boleh masuk ke masjid nggak boleh kata mereka ya kita bebas siapa pun boleh masuk dari satu sisi ini kesalahan tentu. Tapi dari sisi yang lain kita bisa memanfaatkan. Akhirnya dengan cara seperti itu kita menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah. Syiah minggir, sudah lain, Ya. Menyampaikan prinsip-prinsip ahlu sunnah. Ya. Yang disertai dengan dalil-dalil yang hujjah dan ahlu sunnah demikian. Ciri-ciri ahlu sunnah setiap mereka menyampaikan permasalahan harus disertai dengan dalil hujjah wal burhan. Ketika mereka merasa mantap dengan aqidah ahlu sunnah jamaah maka mereka pun mengerti oh ini Orang rafidhah ini bahaya ini pemikiran Singkirkan. Nah. wah ini berarti nggak benar ini pemikiran sufi mulai disingkir ya Akhirnya Alhamdulillah sekian banyak masjid mereka tidak menerima kecuali ahli sunnah. Nah, kenapa? Karena memang asalnya seorang muslim ya selama dia masih menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangannya, dia pasti akan menerima Sunnah. Hanya saja fitnah yang datang dari berbagai arah. Ya, ahlu Sunnah belum menyampaikan kebenaran, mereka sudah menyebarkan fitnah. Oh itu bahaya. Oh itu bahaya, itu ekstrem. Oh itu teroris. Oh itu berlebihan. Oh itu keras. Oh itu khawarij. Macam-macam fitnah. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan secara langsung dari lisan ahlus sunnah. Ya. Seperti keadaannya seorang di disebutkan oleh para ulama bahwa ada seorang di India. Orang ini sangat benci dengan yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sering dinisbahkan padanya Wahab. Sangat benci. Di mana-mana setiap ceramahnya tahzir terhadap Wahabiyah satu ketika ada seorang penuntut ilmu dia membawakan kitab tauhid. Kitab tauhid yang kecil itu. Tulisan Syekh Muhammad Abdul Tapi depannya itu sudah dihilangkan. Nama Muhammad Abdul Wahab dihilangkan. Jadi dia tidak mengetahui siapa penulisnya. Jadi hanya matan di situ. Matan kitab tauhid. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Dia bawakan kepada seorang ustadz yang tadi yang orang dari India. Coba kamu baca, ini saya dapat buku ya. Kamu baca bagus apa tidak untuk saya baca ini? Ya, akhirnya dia baca. Oh, bagus sekali Buku. Terus dia baca dari awal hingga akhir. Subhanallah tidak ada satupun yang dia ucapkan dari pendapatnya. Semuanya dalil. Quran sunnah, Quran sunnah. Nah, akhirnya dia mengatakan. Setelah itu bertemu kembali dengan anak muda yang berikan dia kitab ini. Ini kitab bagus sekali. Dari mana kamu dapat? Siapa penulis kitab ini? Saya juga mau. Penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad Nabi Muhammad. Kaget dia. Yang sebelumnya dia sangat benci dengan Hamdan bin berubah menjadi kecintaan. Sangat cinta dan sangat senang. Akhirnya dia mencari kitab-kitab yang lain. Yang tadi membenci jadi pembela. Karena memang asalnya tidak mengetahui. Dia hanya menerima doktrin sana, doktrin sini bahwa Muhammad bin Wahab begini-begini dan seterusnya. Berbagai macam fitnah ya dan itulah yang sering disebarkan oleh orang-orang tasawuf dan orang-orang yang membenci dakwah ahli sunnah jamaah nah oh itu wahabi hal yang lebih lucu lagi ketika mereka menisbatkan Syekhul Islam Ibn itu wahabi Ibn itu wahabi padahal lebih dahulu hidupnya Syekhul Islam daripada Ahmad Abdul Wahab Mestinya Muhammad Abdul Wahab Taimi bukan Wahabi. Saya kalau Islam. Allah Muhammad Khalil Harras. Pernah dengar namanya? Pernah. Muhammad Khalil Harras. Salah satu kitab beliau yang masyhur Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau ini sebelumnya seorang penuntut ilmu di Al-Azhar Al-Qahirah ya. yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani seorang kalau tidaklah dia keluar dari Al-Azhar melainkan dia akan menjadi seorang ashari, kecuali jika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu maka dia pun dididik di Al-Azhar itu Ya, dengan didikan asyairah Ya. Dan Muhammad Khalil ini dikenal sebagai seorang cerdas. S1, masuk S2 sampai akan mendapatkan gelar doktor. Ya, S3. Maka guru-gurunya pun menyarankan untuk mengambil tesis atau tesis ya, ya, untuk mendapatkan gelar doktor maka disarankan agar kamu membuat makalah bantahan terhadap Ibnu Taimiyah bantahan terhadap Ibnu Taimiyah nah, Ini itulah yang dia lakukan maka semenjak itu dia pun mulai membaca buku-buku Sebelumnya tidak pernah yang dia terima adalah doktrin dari guru-gurunya bahwa Ibn Taimiyah itu sesat, Ibn Qayyim itu sesat, Muhammad bin itu sesat. Nah, tapi ketika dia ditawarkan untuk membantah, tentu dia harus membaca buku-buku langsung dari rujukan kitab-kitab Syekhul Islam secara langsung. Maka dia buka Majmu' Fatawa, ya, Darut Ta'arudil Aql wa Naql, kemudian kitab-kitab yang meminhaj sunnah nabawiyah semakin dia membaca kitab-kitab Syekhul Islam semakin dia bingung bagaimana cara menjawab perkataan Syekhul Islam yang dipenuhi dengan hujah-hujah yang jelas nah ya. itu syubuhat al-asyairah semua dibantah habis oleh Syekhul Islam semakin dia baca semakin bingung ini gimana cara membantahnya Dilengkapi dalil-dalil dari kitabullah sunnah secara bahasa. Ya. Akhirnya semakin lama dia membaca semakin ragu dengan pemikiran asyairahnya. Akhirnya dia tinggalkan asyairah. Dan membela Syekhul Islam Sayyidina Rahimahullah. Nah. Sehingga beliau membuat kitab-kitab syarah akidah wasitiyah, syarah hanuniyah, Ibn Qayyim rahimahullah Beliau membuat eh, menulis kitab tentang sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, pembelaan terhadap beliau. Alhamdulillah fadlu minna. Nah, ya. sehingga kalau seorang itu betul-betul cinta kepada kebenaran ya, dan insaf dia pasti akan bersama dengan kebenaran. Nah, ini masyaallah Namun kadang-kadang rasa takut inilah yang menyebabkan kebenaran tidak tersampaikan pada orang-orang awam khusus ya sehingga yang mereka dengarkan dari guru mereka itulah yang mereka yakin lalu kata beliau hafizahullah taala wa hadha hiraqal azimur rum perhatikanlah ini hiraqal Kalau di Indonesia biasa diterjemahkan Heraklius. Di sini apa? Hercules. Hercules. Hercules. Hercules. Herakl. Azim Rum, pembesar Romawi. Raja Romawi ketika itu. Lama alima sihata nabuwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidqi ketika dia telah meyakini mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa benar beliau seorang nabi dan kejujurannya. Ya. Dia setelah mendengarkan dari Abu Sufyan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang mendengarkan berita dari Abu Sufyan yang ketika itu Abu Sufyan pun masih dalam keadaan kafir maka dia bertanya kepada Abu Sufyan ya, tentang sifat-sifat orang yang mengaku sebagai nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya bagaimana nasabnya, nasab keturunannya di antara kalian. Kata Abu Sufyan, dia orang dikenal nasabnya di antara kamu dari keturunan yang terkenal dari bangsa Quraisy, dari keturunan yang mulia. Ya. Apakah ada sebelumnya di antara orang-orang tua yang pernah menjadi penguasa yang raja? Jawab tidak ada. Apakah ada di antara pengikutnya yang murtad karena benci kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia masuk ke dalamnya? Jawabannya tidak ada. Lalu bagaimana antara kalian dengan mereka dalam peperangan? Kata dia, peperangan sijal. Sijal, sijal itu silih berganti. Kadang mereka menang, kadang kami yang menang dalam peperangan. Maksudnya dia ingin menyebutkan tentang peristiwa perang Badar, kaum muslimin menang, peristiwa perang Uhud, mereka menganggap bahwa mereka menang. Apakah dia pernah membatalkan perjanjian? Tidak menepati janji? Kata, oh, sepanjang yang kami ketahui tidak pernah. Nah, nah ini pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan apa yang diketahui oleh Herakl dari apa yang dia baca dari kita Alkitab pengetahuan dia terhadap Alkitab. ternyata betul. Ini adalah ciri-ciri Rasul. Dia bertanya lagi, apakah yang menjadi pengikutnya itu orang-orang atasan orang-orang kaya raya, orang-orang yang apa dikenal sebagai tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, pengikutnya orang-orang lemah, du'ata um ittaba'u. Rakyat biasa, setelah mendengarkan itu semua kata Herakl alim tu annahu nabiyun haqqan ya. aku mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi yang hak nah. wallahi fasayamliku ma tahta qadamaya hatain kata Herakl suatu saat nanti dia akan menguasai tahta kerajaanku ini dan terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Romawi takluk di hadapan kaum Fasayamliku masah kepada hati dan ketika itu dia punya keinginan yang sangat untuk masuk ke dalam al-Islam. Tapi apa yang terjadi? Dia berada di antara dua keadaan. Masuk Islam, dia akan dijatuhkan dari kekuasaan dan mungkin dia akan dihukumi oleh rakyatnya karena rakyatnya ahlu kitab. Ya, Nasara. Atau dia tidak masuk Islam dan tetap mempertahankan status quo. Tahu status quo? Kekuasaannya. Nah. Idda'an tihana qawmi fil imani bihi. Akhirnya dia pun menguji. Hendak menguji kaumnya. Kalau dia masuk Islam, gimana kira-kira kaumnya? apa pendapat mereka. <clears throat> Fa innahu qad adina li udama'ir Rum fi dukhuli daskaratin lahu. Di mana beliau mengizinkan kepada pembesar-pembesar Romawi untuk masuk ke daskarahnya. Daskarah itu istananya dia. Ya. Thumma amara bi abwabiha faghulliqat lalu kemudian setelah pembesar-pembesar Romawi ini masuk, maka ditutuplah pintu-pintu, semuanya ditutup pintu. Pintu-pintu tempat pertemuan itu di istananya. Ya, kenapa ditutup pintu? Supaya nggak ada yang lari. Tanpa penjelasan dari Raja Romawi ini. Ini raja ini. Azimur Rum. Nah. Tumma pada faqal. Setelah itu muncullah Herakl ini, maka dia pun berbicara di hadapan pembesar-pembesar Romawi lain. Lalu dia mengatakan ya masyarul rum halakum fil falahi wal rushdi wa ayyasbuta mulkukum fatubayi'u hadhan nabi wahai pembesar Romawi bagaimana menurut kalian ya maukah kalian mendapatkan kemenangan maukah kalian mendapatkan petunjuk ya sehingga kekuasaan kalian ini tetap akan menjadi milik kita. Kekuasaan kalian ini tetap akan utuh. Dengan cara apa? bayi Uhadan nabi. Gimana kalau kita membaiat nabi? Yang mengaku sebagai nabi. Setelah Herakl betul-betul yakin bahwa dia benar adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Herakl ini diberi e, eh, kepandaian ketika itu dia mengerti tentang Alkitab dia sempat mengetahui mempelajari Alkitab dan tanda-tanda tentang datangnya Rasulullah SAW. Selain itu, dia diberi kemampuan untuk mengetahui ilmu nujum. Ya. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk menegakkan hujah kepada mereka seluruhnya, para tukang sihir, para dukun, mereka semua mengetahui tanda-tanda akan datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia melihat ke bintang, dia mengetahui dengan itu tanda-tanda datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi dia ingin membuktikan untuk semakin meyakinkan. Dia mengetahui dari apa yang dia baca dari kitab bahwa Nabi yang terakhir diutus di akhir zaman tandanya adalah khitan sunat Nabi itu menganjurkan umatnya untuk berkhitan. Akhirnya dia mengutus seseorang, kamu berangkat sana ke Makkah, eh, ke Madinah. Ya, lalu kemudian kamu teliti, apakah mereka, Nabi dan para pengikutnya itu berkhitan? Maka berangkat orang, utusan. Sampai ke sana dia pun meyakini bahwa mereka berkhitan. Kembali maka dia sampaikan berita itu kepada Herakles maka setelah itu pun dia semakin yakin lalu dia mengatakan hadza malikul khitan qad ini raja khitan sudah nampak sudah muncul maksudnya Rasulullah SAW jadi betul-betul dia yakin tinggal permasalahannya dia masih belum ingin meninggalkan kekuasaan masih memilih dunia daripada akhirat maka dia kumpulkan kalau pembesar-pembesar Romawi ini semuanya setuju masuk ke dalam Islam, membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan selesai perkara. Dia menjadi Muslim, kerajaan pun tidak hilang. Itu keinginannya. Fahasu haisata humril wahsh ilal abwab. Begitu mendengarkan tawaran Raja Romawi Herakal ini untuk masuk ke dalam Islam, hasu haisata humril wahsh. Ya, himar wahsi atau himar wahsi Hah? keledai liar ya kalau bahasa ini keledai liar maksudnya kuda zebra tahu kuda zebra iya. kuda belang kuda belang belang kan yang belang kan? hitam putih hitam ah, putih ini kuda belang ah. ah. kuda belang kuda zebra ya ini namanya himar wahsi ini himar wahsy bahasa Arab. Nah, himar wahsy ini itu kalau dikagetkan cepat larinya. Lari. Kan, nah. Ya. Bahkan kalau terjadi pertempuran antara uh, e, himar wahsy ini, zebra ini dengan dengan singa, ya, kadang-kadang himar wahsy masih bisa menghindar termasuk makanan empuknya singa atau harimau ini hemarwah. Tapi hemarwah ini lincah, ya. seringnya berhasil meloloskan diri, lari. Nah di sini disebut ketika ditawarkan Islam, Mereka berlari seperti larinya zebra. Wow sudah ingin meninggalkan Raja Romawi Herakles menuju ke pintu-pintu Ah, pintar ini ya Herakles ini. Ya, memang sudah ditutup sebelumnya. Nah, fawajaduha qad ghulqat. Lalu mereka mendapat wah pintu semua tertutup. Nah, coba bayangkan kalau pintu itu terbuka, ya, mereka langsung lari keluar. Mereka akan menyampaikan kepada rakyatnya bahwa Herakles telah berkhianat. Habislah dia. Berarti ya pintar juga ini orang. Ya. Falamma ra'a Herakal nufratahum ketika Herakal melihat mereka berlari wa ayisa minal iman dan dia pun putus asa bahwa tidak mungkin mereka akan beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala maka kata Herakal rudduhum alaih. Tolong kembalikan mereka, kumpulkan mereka kembali. Kumpulkan Wakala maka Herakl mengatakan ini qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad raaitu. Kata Herakl, sesungguhnya aku tadi mengucapkan ucapanku itu. Saya ingin menguji kalian bagaimana kokohnya kalian terhadap agama kalian, istiqomahnya kalian terhadap agama kalian. Dan saya sudah melihat, masya Allah, oh kalian ini orang istiqomah, <laughs> istiqomah di atas kesesatan. <laughs> nah, dan saya sudah melihat seperti La haula wala Akhirnya dia terus seperti ini keadaannya. Dan mati di atas nasrannya. Beda keadaannya dengan apa? Raja An-Najasyi. Meskipun dia hidup di tengah-tengah ahlul kitab, tapi dia meyakini dan masuk ke dalam Islam. Meskipun kemudian pada akhirnya beliau meninggal dan tidak ada yang menyolati jenazahnya karena mayoritas dari ahlul kitab. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan salatul ghaib bersama dengan para sahabat. Ada faedah yang penting pula untuk kita ambil dari kisah ini bahwa ternyata sekedar memiliki kekuasaan tidak cukup untuk penegakan syariat Islam. Coba kita perhatikan ya, sebahagian kelompok Ikhwanul Muslimun atau Hizbut Tahrir dan yang semisal mereka yang selalu digembar-gemborkan gembar gemborkan itu masalah khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Kita harus menegakkan khilafah, kita harus menegakkan khilafah. Nah, akhirnya ini terus yang dipermasalahkan, yang diperbincangkan. Ya. Karena dengan khilafah kita akan bisa menegakkan syariat, dengan khilafah kita bisa mengamalkan Islam sesungguhnya dengan sempurna dan seterusnya. Ya, berbicara itu sambil merokok. <laughs> Kita harus menegakkan syariat Islam. Nah, tegakkan syariat Islam. Hah? Jenggotnya hilang. Celananya musbil. Ini menegakkan syariat Islam itu seperti ini. Nah. Ya. Dengan menganggapan bahwa dengan khilafah satu-satunya cara mendapatkan kekuasaan untuk menegakkan syariah. Subhanallah. Pemikiran yang terlalu dangkal terhadap Islam. Ya, pemikiran yang sangat dangkal terhadap Islam. Lihatin kisahnya, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan semata tidak cukup untuk menyebar eh, kemampuan untuk menegakkan syariah. Dia sudah menjadi pimpinan tertinggi raja. Ya. An Najasyi kurang apa? Raja Najasyi. Mampukah dia menegakkan syariat di tengah rakyatnya? Tidak mampu. Nah, dia sendiri tidak mampu untuk menyatakan keislamannya di hadapan khalayak yang ramai. Radhiyallahu taala dan secara pembuktian pun kita melihat orang-orang yang dulunya getol getol tahu ya getol ya semangat semangat untuk uh, menegakkan syariat Islam nanti kalau saya naik saya akan menegakkan syariat Islam ya. sebelumnya dia masih memelihara masih jenggotnya masih ada lah nah setelah dia masuk ke kursi pemerintahan mulai hilang satu persatu ya. mulai muncul pernyataan-pernyataan yang miring sesungguhnya Pancasila itu kalau di Indonesia tidak bertentangan dengan Islam undang-undang kita ini tidak bertentangan dengan syariat Islam nah, mulai ya berarti kalau kalau begitu selama ini Kenapa kamu getol untuk mendapatkan kursi? Nah. Jadi ma'asyarul muslim rahimakumullah ini musibah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fa inna Hiraqal arafa al-haq." Hiraqal ini mengenal kebenaran. Wa hamma bid-dukhul fil Islam dan punya keinginan untuk masuk ke dalam Islam falam yutawi'hu qaumuhu akan tetapi kaumnya tidak sepakat dengannya tidak menyetujuinya wa khafahum ala nafsi akhirnya dia mengkhawatirkan dirinya fakhtar al kufra ala islam ba'da ma tabayyana lahu huda akhirnya dia pun lebih memilih kekafiran daripada Islam setelah jelas petunjuk itu datang kepadanya. Dia sudah yakin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlu kitab ini bahwa mereka meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi dunia dunialah yang menghalangi mereka wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira salah satunya Herakl inilah ya sudah jelas petunjuk datang kepadanya tapi dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia semakin jauh semakin jauh dari kebenaran wa nusfihi jahannam dan dia akan dilemparkan ke dalam jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, nah ini seorang raja, ya, apalagi seorang yang tidak punya kedudukan, sulit untuk menyampaikan kebenaran, kecuali kalau dia harus berani menghadapi resiko, resiko dari ucapan kebenaran. Lihat di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Ketika munculnya fitnah al-khalqu khalqul Quran kaum Mu'tazilah waktu itu berhasil menyebarkan pemikirannya terkhusus di kalangan para penguasa. Ya. Sampai kepada Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Ma'mun meyakini kebenaran pernyataan Mu'tazilah itu bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya dan bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sementara para ulama Ahlussunnah dengan tegas menyatakan barang siapa yang mengatakan ukuran makhluk kafir keluar dari Islam. Ternyata Khalifah Ma'mun membela pemikiran Mu'tazilah ini. Dijadikan sebagai dasar negara. Kalau dasar negara Malaysia ini apa? Ada juga. Nah, kalau ini itu wajib untuk diyakini oleh seluruh rakyat. Yakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak meyakini ini, namanya penguasa, berkuasa, maka dia akan diancam. Apakah dibunuh atau disiksa. Nah, Alhasil masyarakat rahimahumullah ini menyebab pemikiran ini. Sehingga sebagian dari kalangan para ulama ada yang takut. Ulama ahlu sunnah takut untuk menyampaikan kebenaran. Takut untuk mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk, bahwa kasih Sehingga mereka ya mukrah mereka menganggap diri mereka mukrah terpaksa mengucapkan Nah, ada seseorang yang bernama Abdul Aziz al Jinani Al-Makki. Ini orang datang dari Mekah. mau berangkat ke Kufah karena mendengarkan fitnah yang dahsyat ini masalah khalqul Quran. Ya. Dia berangkat bersama seorang anaknya. Lalu kemudian bertepatan dengan hari Jumat sholat Jumat. Anaknya ditaruh di tempat yang agak jauh gitu, ya, agak jauh. Selesai sholat Jumat, berdirilah dia. Dia mencari anaknya dengan suara yang lantang. Orang habis sholat kan biasanya masih reda, belum ribut, ya, tenang. Dia dengan suaranya memanggil anaknya Ya bunai, mana taqulu fil Quran? Wahai anakku, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Anaknya berdiri. Kemudian dengan suara lantang dia mengatakan, Al-Quran kalamullah, walaysa bimakhluk. Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Oh, ribut lagi. <laughs> Semua ketakutan, jangan-jangan dia yang tertuduh. Akhirnya ribut. Ya semuanya berlari meninggalkan masjid. Takut dia yang terkena tuduhan yang mengatakan kalimat ini. Nah, tidak ada yang tinggal kecuali dua hamba Allah ini, bapak sama anaknya. Nah, sampai kemudian didatangi oleh uh, pihak pemerintah. Lalu diperiksa. Anta ma'tuh, anta. Kamu ini orang tidak waras. Ya. Orang stres, orang orang gila, Oh tidak, saya sehat. <laughs> akhirnya di, diperiksa setelah itu ditangkap. Nah, setelah itu dibawalah ke pemerintah, ke Khalifah Ma'mun. Nah, lalu kemudian jelas, maka dia pun dengan hujah Abdul Aziz Kinani seorang ulama dengan hujah dia menyampaikan yang benar adalah Al-Quran kalam Allah makhluk. Maka Khalifah Ma'mun mengatakan, saya akan hadapkan kamu dengan Bishr bin Riyad al mirisi Tokoh Mu'tazilah. Bishr bin Riyad al mirisi Dikenal pada zamannya. Ya. Pembela Mu'tazilah. Jahmiyah. Dan diancam apabila kamu kalah dalam perdebatan. Kamu akan dihukum. Kalau di Malaysia pancung. Gitu. Hah? kamu akan dieksekusi. Akhirnya terjadilah dia ada buku yang masyhur berjudul Al-Haidah. Al-Haidah ini eh, itulah yang ditulis oleh Abdul Aziz Kinan. Perdebatan ya dengan Abdul Aziz uh, dengan Bishop Nuriyah Al-Miri. Nah, dalam kitab Al-Haidah subhanallah nampak hujah yang kuat dari ahlu sunnah wal jamaah. Disebut al-haida, al-haida ini apa ya? Uh, al-haida ini ad adalah merupakan sifat seorang kalau suka uh, apa? diarahkan ke sini, dia melenceng. Apa itu namanya? Hmm? Kalau di Indonesia, plain plan. Hmm? Diarahkan ke sini. Kamu jangan keluar ini kita berdebat dalam permasalahan ini. Tapi dia tidak. Dia cari jalur yang lain, keluar dari topik pembahasan. Mengelak, ya, betul. Mengelak. Ini namanya al-haida. Dia terus mengelak, diarahkan ke sini, ke sini. Diarahkan sih ke sini. Nah, ya, kenapa? Karena tidak punya hujah. Bisanya itu tadi asbun. Asal bunyi, asal ngomong. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala pada zaman itu beliau kokoh. Tidak sekalipun beliau mundur dari mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa makhluk. Karena beliau melihat kalau beliau yang mengatakan ini beliau mengikuti pernyataan Al-Qur'an itu fitnah bagi umat. Fitnah bagi kaum muslimin. Ya, iya kan? Orang akan menganggap wah ini semua ulama sepakat untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau Imam Ahmad tidak istiqomah di atas kalimat ini, fitnah bagi kaum muslim. Nanti ada yang menukilkan telah terjadi ijma pada zaman ini menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya melalui Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pada zaman fitnah khalqul Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menolong agamanya melalui Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu pada masa Ar-Riddah. Pada saat terjadinya kemurtadan. Nah, wa sya'a yang qaulus salaf dan termasuk di antara pernyataan para ulama salaf yang menyebar Inna Allah la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah seseorang dari kemaksiatan dengan kekuasaan yang itu tidak bisa dicegah dengan al Qur'an. Karim. Bisanya dicegah dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan ini memang penting. Ya. Kalau yang berkuasa itu ahlul haq, subhanallah kalau ada seorang melakukan pelanggaran. Ya, misalnya dia tidak sholat, dia tidak sholat. Lalu kita datang kepada ya, tegakkan sholat. Sholat itu termasuk di antara rukun Islam. Kamu kalau meninggalkan sholat, bisa kasir keluar dari Islam kamu. Diingatkan Al-Quran, diingatkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena orang hanya bisa mengingatkan, tidak punya kekuatan, orang itu bisa saja mengatakan, eh, kamu kenapa ngurusin orang? Urusi diri kamu sendiri. Saya nggak sholat, ada apa? Apa permasalahannya? Iya kan? Mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang datang itu punya jabatan, kekuasaan. Dia seorang pemimpin, atau dia seorang uh, pimpinan angkatan darat. Apa di sini? Pimpinan T TNM Malaysia. Malaysia. <laughs> Tentara Malaysia. Tentara Malaysia. Tentara. Ah. Nah. Datang pimpinan. Kamu kalau tidak sholat, hmm, penggal. Iya. Sebentar lagi. Oh, nah, jadi, oh begitu iya, ya sholat <laughs> dia. Nah. Tak sholat, akhir kehidupan namanya. Ya kan? <laughs> Nah, ini yang dimaksud oleh perkataan salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah seorang dari kemaksiatan dengan sultan, dengan kekuatan yang biasanya kalau dengan Quran tidak mempan bagi orang. Ya, nah, ini pentingnya kekuasaan. Nah, kalau gitu gimana cara supaya kita bisa duduk di pemerintahan gitu Akhirnya seperti kaum <laughs> muslimin. Oh bukan begitu caranya. Tempuhlah dengan cara yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan mengejar kekuasaan. Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada dia.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 Sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan mengokohkan agama yang mereka ridhoi, yaitu Islam. Dan Allah mengganti perasaan takut itu menjadi perasaan tenang, bahagia, tentram dalam kehidupan syaratnya apa iman amal saleh ya buduna la yusyrikuna bi mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadaku ini syarat ya makanya para ulama mengatakan aqimu daulatal islam fi nufusikum tuqam fi ardikum tegakkan dulu negara Islam itu pada diri diri kalian Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apabila kalian telah berhasil dengan caranya, maka khilafah itu akan diberikan kepada kalian. Nah, ini cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara mengejar-ngejar kekuasaan. Ya. Kalau sebagian mereka itu seperti Hizbut Tahrir, ingin menegakkan syariat Islam, apa yang dilakukan? Sensus, harus sensus. Datang ke pasar, bawa lembaran apa? Eh, apa? Kertas-kertas kosong ini, tulis satu dua tiga empat lima. Datang ke pasar, setiap kedai didatangi. Bapak siap menegakkan syariat Islam? Oh siap siap. Tolong tanda tangan tulis nama tanda tangan terus datang lagi tiap kedai didatangi hmm. Hah? siap menerima Islam cara cuma oh siapa ya tanda tangan apa manfaatnya ya apa manfaatnya apa faedahnya di, di Indonesia sempat terjadi nah keliling hanya untuk dapat tanda tangan Allah ya keliling aja orang ya mari ayo sholat itu masih jauh lebih baik ya masjid silahkan nantinya ada sholat jamaah setelah sholat ada taklim ada pengajian itu jauh lebih baik ya asal jangan sampai sampai di masjid kemudian yang diajari fadailul amal <laughs> ah. ngajak sholat baik bagus tapi kalau sampai di sana didoktrin dengan doktrin tablid nah, ini masyaallah rahimakumullah Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa ghalibul khalqi la yanqaduna lil haqqi illa bil qahr. Kebanyakan makhluk itu tidak tunduk kepada kebenaran kecuali dengan paksaan. Hmm? Kalau disampaikan seperti ini, nasihat Allah itu mayoritas tidak mempan. Ya. Sedikit saja yang mau terbuka hatinya untuk menerima kebenaran dengan cara nasihat. Tapi kalau dengan fahr, nah ada pemerintah Islam wajib setiap yang para pedagang kalau sudah mendekati waktu sholat 15 menit sebelum adzan kedai harus tutup semua berangkat sholat jemaah ya kalau pemerintah yang mengatur ini tentu itu akan terjadi. Seperti di Saudi ya. Di Arab Saudi itu sebelum ditegakkan sholat jamaah sebelum azan itu lajinah amar ma'ruf nahi mungkar hayatul amil ma'ruf nahi mungkar itu sudah keliling tutup tutup tutup tutup siapa yang belum tutup langsung datang ditegur keras nah tutup mereka nah. yang itu kalau yang mengatur bukan kekuasa penguasa hanya sekedar ya itulah lewat ya nasihat itu masuk ke kuping sebelah kiri keluar sebelah kiri juga lewat. <laughs> masuk lewat kiri keluar lewat kiri juga jadi belum sempat lewat kepala lagi nah ini nasir rahimakumullah memang harus dengan kahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman beliau ketika melihat orang-orang munafik itu sudah mulai bermalas-malasan sholat jamaah ya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis Abu Hurairah kata beliau laqad hamamtu birajulin ya ummun nas fayu'adzan laha thumma akhadtu bihatabin أو بحزام من حطب ثم آتي إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Aku sangat berkeinginan ditegakkan solat, ada yang memandangkan azan, lalu setelah itu aku mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu aku mendatangi rumah orang-orang yang mereka tidak hadir dalam pelaksanaan solatul jamaah akan kubakar rumah-rumah mereka itu akan saya bakar rumah-rumah mereka. Ini kalau ada kekuasaan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak e, tidak kemudian membakarnya? Para ulama mengatakan, "Li'anna yu'adzibu bin nar illa rabbun nar." Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengurungkannya. Tapi ancaman itu sudah ada. Ini kalau punya kekuasaan. Nah, tapi kalau tidak punya kekuasaan, ingin menyampaikan kebenaran, takut. Akhirnya terus kebenaran itu tersembunyi. Tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat. Kata beliau, "Fal kitabul hadi la budda lahu min sayfin yamsuruhu wa yahmihi." Ya, halaman yang berikutnya saya langkai. Maka Alkitab yang membimbing, yang memberi hidayah itu harus bersamaan dengan pedang yang menolongnya, yang memberikan padanya perlindungan. Ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an nas bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun." Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan bayinat penjelasan-penjelasan dan hujah dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab wal mizan yang akan menimbang antara yang hak dan yang batil agar manusia itu tegak dengan keadilan. Lalu firman Allah wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Kami menurunkan besi yang besi ini masalahnya besar besi ini masalahnya besar. Karena besi inilah yang dimanfaatkan untuk berpuasa. Ya kan? Kalau dulu besi digunakan untuk apa? Tombak, jin pedang, dan yang lainnya. Sekarang lebih canggih lagi. Besi digunakan berbagai hal-hal yang sifatnya dijadikan sebagai senjata. Nah, senjata dengan berbagai macam jenisnya. Nah, dan hal-hal yang lain. Maksudnya apa? Kekuatan. Kekuatan itu dengan alat-alat tersebut yang terbuat dari besi. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, fadilul haq la budda fihi min al-kitabil hadi was sayfin nasir." Agama yang hakim membut memerlukan <laughs> Nah, agama itu mesti bersamanya dua hal. Yang pertama nasihat. Nah, ini Alkitabul Hadis. Ya, peringatan-peringatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan At-Taifun nasir. Pedang yang memberikan pertolongan. Ya. Nah. Kemudian termasuk di antara as-sarifu anil haq yang keenam yang memalingkan dari kebenaran hubbul jahi war riasah cinta pada kedudukan dan kepemimpinan cinta dunia ini juga musibah ya, ya yang menyebabkan seorang berpaling dari kebenaran sebelumnya sudah diberi contoh Raja Herakles. Cintanya dia dengan kekuasaan, cintanya dia dengan kedudukan itu lebih besar daripada kecintaan dia pada kebenaran. Sementara dia meyakini bahwa itu al-haq. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Bal tu'thirun al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa Kalian terlalu mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Dunia ini nikmat, tapi nikmatnya sementara. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Apa yang didapatkan dalam kehidupan dunia? واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد kehidupan dunia itu ya permainan ya hal yang sia-sia perhiasan dunia berbangga-bangga di antara kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak anak dan memperbanyak harta. Itulah kehidupan dunia. Dan itu semua akan sirna. Semua itu akan hilang. Seorang mukmin yang akil, yang berakal, dia akan selalu mementingkan kehidupan untuk kehidupan akhirat. Dia menjadikan dunia ini sebagai perantara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Ya, Seorang penyair mengatakan Inna lillahi ibadan fuqana Taraku dunya wa khaful fitana Taraku dunya wa khaful fitana Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Hamba-hamba yang Pandai Hamba-hamba yang cerdas Taraku dunya mereka meninggalkan dunia wa khaful fitana dan mereka takut terhadap fitnah-fitnah. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat ah bihayyin watana. Mereka melihat dunia ini lalu kemudian mereka melihat dan meyakini ternyata dunia ini bukan tempatnya untuk orang-orang yang hidup dengan kebahagiaan. ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amal fi asufuna maka mereka jadikan dunia ini seperti bahtera seperti lautan dan mereka menjadikan amalan yang saleh seperti kapal di mana mereka akan berlabuh begitulah dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar kun fid dunya ka'annaka gharibun aw Abi Rusali, jadilah kamu di dunia ini seperti ah ka'annaka seperti orang asing seperti saya di sini Ha, orang asing apa orang asing? turis nah yang sebentar lagi akan kembali pulang kita ini abnaul akhirah yang sekarang lagi numpang di dunia numpang iya. sekarang sedang berada di dunia dan kita akan kembali ke akhir asal kita kan di akhirat ya Adam alaihissalam di mana Hah? sebelum ditempatkan di dunia di mana al jannah kita ingin kembali ke jannah jangan salah alamat masuknya neraka kita ingin kembali ke al jannah karena itulah tempat asal kita, tem tempat asal orang tua pertama kita, Adam alaihissalam. Nah, maka dunia ini sementara. Kullu man arifa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, jadi kalau di dunia ini apa? Apa yang ingin didapatkan? Kedudukan, kepemimpinan, berbagai kenikmatan dunia. Iya. mungkin kamu akan merasakannya, tapi hanya di dunia. Hanya di dunia. Selepas dunia, kalau sudah mati, hilang semua. Sudah selesai. Kita hidup di dunia ini berapa? Ada orang hidup seribu tahun. Yang hidup seribu tahun pun akan mati. Akan mati apalagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Umurnya berapa? Ma baina sittin ila sab'in. Antara 70 eh, 60 tahun hingga 70 tahun. Selebihnya itu bonus, diskon. Nah, Kalau sudah lewat 70 tahun itu tinggal ah, Tinggal diskonnya saja, tinggal apa? Ya, sudah tinggal perumahannya aja sudah. Nah, dulu kita masih kecil ya. Sekarang usia kita sudah berapa? Sudah kepala dua, sudah kepala tiga. Kalau sudah kepala tiga ini, kadang-kadang penyakitnya sudah mulai muncul. Berbagai macam penyakit. Ya, penyakit jantung lah, darah tinggi. Ya, kalau dibiarkan terus, akhirnya jadi stroke. Kalau sudah stroke ini sudah setengah hidup, setengah mati tinggal menunggu kematian apalagi kalau sudah sampai 50 60 aduh sudah kalau ada seorang umurnya 50 tahun 60 tahun masih nikmat dengan dunianya dengan kemaksiatannya lalai dari beribadah kepada Allah magrur sangat tertipu dengan kehidupan dunia padahal dia sudah dekat selangkah lagi akhirat Jadi apa yang dibanggakan nah, tapi coba kita perhatikan di antara manusia ada yang semakin tua, semakin menjadi. Ya, di Indonesia itu ada yang tua-tua keladi ya. Semakin tua semakin menjadi. Semakin tua semakin sibuk dengan dunia. Semakin tua semakin tinggi harapan untuk menjadi presiden, untuk menjadi perdana menteri, untuk menjadi penguasa, mendapatkan kemuliaan ini dan itu. Karena dia sudah tua sebentar lagi dia akan menginjak akhir. Ini ma'asyiral muslimakumullah salah satu sebab terbesar berpalingnya seorang dari kebenaran. Qala Abu Wafa Ali bin Aqil Hambali berkata Abu Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala al-mahabbatu lirri'asati wal mailu ila ad-dunya wal mufakhiratu wal mubahatu biha cinta terhadap riasa kepemimpinan dan condong kepada dunia dan berbangga-bangga kagum terhadap dunia wattasyahulu bima fihi ladzatu dan menyibukkan diri dengan segala kelezatan-kelezatan dunia wa ma yad'u ila syuhrati duna ma tujibuhul hujjah dan sesuatu yang akan membawa dia menjadi tenar menjadi masyhur menjadi tersohor ya tanpa memiliki hujjah wa yaqdi bihil aql wal ma'rifah ya dan tanpa memiliki sesuatu yang sejalan dengan akalnya dan pengetahuannya فعلى نحو هذا من الأسباب تكون الآفة الصارفة والموجبة maka yang seperti ini dan sebab-sebab yang semacam inilah yang akan menjadi penyakit yang memalingkan seseorang dari kebenaran cinta dengan kepemimpinan bangga dengan kehidupan dunia ada sebagian kaum muslimin itu kalau pernah datang ke negeri kafir datang ke Amerika, datang ke Inggris, datang ke Perancis. Ya. Lalu kemudian dia melihat berbagai kemegahan, kemegahan kehidupan dunianya. Ya. Bangga dengan itu. Lalu dia pulang. Apa yang dia ceritakan? Dia ceritakan tentang kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan ketertinggalan negeri-negeri kaum muslimin. Ketertinggalan negeri kaum muslimin. Nah, apalagi kalau seorang pernah ke Yaman. Ke Yaman bandingkan dengan Amerika. <laughs> Hah? Orang baru datang masuk mendarat di bandara Yaman. Kalau di Indonesia itu ada lorong waktu seperti mau, seperti kembali ke zaman dulu, zaman koboi, zaman tahun 45. Nah, seperti kembali ke masa yang lalu. Nah, apa namanya? Ya itu itulah. Nah, yakni subhanallah keterbelakangan luar biasa. Sampah di sana sini, joroknya ya subhanallah. Nah, ya, antum masuk tahun berapa? 2002 itu sudah agak modern sedikit. Sedikit. Saya pulang tahun 2000, masuk bandara itu, masya Allah sudah ada komputer, sudah ada alat pendeteksi barang. Kalau anak masuk itu tahun 97, lah Allah, sudah. Hah? Masuk itu tidak ada komputer, nggak ada alat pemeriksa barang, barang kita itu diperiksa di ya Allah sah fuk fuk buka suruh buka sendiri lalu dibongkar <laughs> dikeluarkan pakaian buku-buku dikeluarkan semua Oh, nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Kita yang disuruh rapikan sendiri. Allah <laughs> ya, kemas sendiri. Maksudnya dia yang dia yang membongkar, dia yang kemas lah, dia yang merapikan. Ini kita kita yang disuruh kemas sendiri. Itu. Tidak ada barang sesuatu untuk memeriksa ya dengan cara yang modern seperti sekarang tidak ada dulu nah ada sebagian ikhwan kita masuk ke, ke toilet ya masuk ke tandasnya nah nggak ada air di situ nggak ada air Subhanallah ini sudah terlanjur sudah buang hajat ini nggak ada air <laughs> mana caranya Ya adalah kisah-kisah yang yang lucu ya, dari ikhwan. Itu pada masa itu. Masuk ke kota, alhamdulillah, Anak tahun 97 masuk. Kemarin tahun 2009 masuk ke Yaman kok. Seperti tidak ada kemajuan. Sedikit sekali perbedaannya. Sedikit sekali. Padahal dari jarak tahun 97 sampai 2009. Mestinya kan ya mungkin adalah perkembangan. Ya seperti itulah. Seperti itu. Nah, tapi dari sisi mengamalkan syariat jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Jauh lebih baik dibandingkan Dubai. Dan Dubai yang penuh dengan kemewahan. Cari masjid itu sulit. Cari masjid sulit. Subhanallah. Kita jalan di daerah apa itu? Yang kalau dilihat dari pesawat dia membentuk pohon kurma, palem. Oh. Ya, oh. pohon palem. Subhanallah. Tidak ada masjid kecuali satu buah itu pun kecil. Yang lainnya nggak ada sama sekali. Betul-betul dunia luar biasa. Yang kita saksikan di situ adalah kemewahan, kemegahan. Nah, tapi ya itulah. Ya, orang nggak pakai baju, wanita-wanita yang oh ya billah bahkan penduduk ya penduduk Dubai sendiri asli penduduk seperti itu keadaannya wanita sudah tidak berhijab nah, kalau di Yaman masya Allah masih banyak kita melihat orang-orang yang wanita-wanita yang berhijab nah, nanti mereka masih malu untuk menampakkan wajah aja malu masih ada nah, ada yang biasanya dari Dubai untuk berangkat ke A, ketika di Dubai. Wah, dia terbuka ya. Jilbab-jilbab yang ya itulah yang dipasang-pasang. Nah, kalau di Indonesia namanya jilbab gaul. Nah, begitu sampai di zona loh, sudah tutup wajah. <laughs> ya. Yang tadi dia membuka wajah, masuk sana masih malu dia, malu. Ya, masih ada seperti itu. Nah, meskipun ya sudah mulai berbagai pengaruh-pengaruh barat sudah mulai masuk ke air Yaman. Ya Alhamdulillah. Semoga Allah menjaganya. Ketika saya di Ma'rib, Ma'rib itu Yaman Utara masih dahulu disebut Sabah. Negeri Sabah. Sejarahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, suatu ketika dari kota ya mujamak mujamak kita ingin e, ke desa itu biasanya kita naik angkot angkot tahu angkot apa namanya di sini angkutan umum oh, bas. Bas. E, tapi di sana e, angkutan umumnya itu Land Cruiser nah, Land Cruiser ada depannya terus ada kabin belakang yang di belakang terbuka oh, terbuka open cup Nah, pick up. Nah. Pick up. Nah, saya bersama dengan orang Yaman di tempat yang terbuka sambil berdiri kita pulang. Ya, ya kayak koboi itu lah. <laughs> koboi. Yang lain itu ya bawa senjata semua. Nah, saya aja enggak. Yang lain semua pegang senjata. Nah, suatu ketika di situ ada eh, anak muda bawa box, box kotak sambil ngobrol-ngobrol di situ ada orang ini orang-orang Badu orang badu ini ya dia tanya ke anak muda eh, siapa ya walad apa ini apa ini dalam kotak ini pertama dia nggak mau jawab ya, mungkin malu apa akhirnya ditanya terus eh, siapa siapa ya walad apa ini akhirnya dia jawab ada bebas televisi ada silfaz. Ini orang badu, bukan penuntut ilmu. Orang kampung pedalaman. Ada silfaz. ada alladhi kharrab yaman Ini yang merusak Yaman ini. Ini yang merusak Yaman. Subhanallah. Dimasukkan ke pedalaman ya rusak lah. Kalau seorang sudah punya televisi, tambah lagi pasang di atas rumahnya. Dush. Oh, dush. Apa apa di sini? Piring besar di atas rumah. nah, waduh, udah berbagai macam siaran, musibah. Nah, jadi masyarakat Rasulullah itulah dunia. Ya, condong kepada dunia, berbangga kepada dunia. Inilah yang menyebabkan seorang berpaling dari kebenaran. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيم Kata Syekhul Islam, wa talibur riasa, orang yang mencari kepemimpinan walaupun dengan cara yang batil turdihil kalimatul lati fiha ta'zim. Dia akan merasakan senang dengan kalimat-kalimat yang memuliakan dia. Ya. Ada orang yang memuji dia, dia akan senang. Walid wa in kanat batilan meskipun kalimat-kalimat itu batil. Ya. Tapi karena itu menyanjung dia, memuji dia, senang dia. Nah. Wa al-kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan dan membuat dia marah kalimat yang akan mencela dia meskipun kalimat itu benar meskipun kalimat itu hak nah makanya kebiasaan orang-orang dulu ya ada sebagian mereka itu yang senang yang senang mendekatkan diri kepada penguasa-penguasa senang Ya. Yang penting penguasa itu bisa terhibur. Maka didatangkanlah orang-orang yang suka berkisah, yang orang-orang suka bercerita, meskipun kadang-kadang meriwayatkan hadis-hadis palsu untuk menyenangkan penguasa. Meskipun dengan cara yang batil. Itu banyak sekali di zaman dahulu. Kalau dahulu itu dihiburnya dengan kisah-kisah. Ya, yang ada riwayatnya dihibur dengan hadis-hadis. Kalau sekarang kan tidak penari-penari. Ya. Kalau penguasa ingin dihibur, datangkan penari, tari perut. <laughs> ya, datangkan ahli e, dansa, dancing atau apa. Nah, untuk menghibur. Turun Meskipun juga dengan cara yang batik. Yang penting raja bisa senang, sudah meskipun disampaikan dari hadis yang palsu. La haula wala quwwata illa billah. Ini terjelas. Wal mu'min turdihi kalimatul haq lahu alaih. Adapun seorang mukmin ya, dia akan merasa senang apabila ada yang menyampaikan kebenaran. Apakah kebenaran itu menegur dia atau sesuai dengan dia, sejalan dengan dia, maka dia akan merasa senang dia bersalah misalnya. Ada seorang menasihatinya, ya akhi jangan kamu melakukan ini. Ini haram, tidak boleh kamu melakukan ini. Maka kalau dia seorang mumin, dia akan merasa senang ada yang menasihati dia. Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah. Antum sudah menasihati yang ana nggak tahu. Ana pikir boleh memakai cincin emas misalnya. Dia laki-laki, dia tidak tahu kalau emas itu haram. Jazakallah khair. Ini kalau seorang mukmin yang sesuai dengan dia atau yang bertentangan dengan apa yang diamalkan ketika disampaikan dia akan merasa senang. Wa tughdhibuhu kalimatul batil lahu alaihi dan dia tidak senang dengan kalimat-kalimat kebatilan apakah itu mendukung dia atau mencela dia. Dia tidak senang. Yang dia lihat adalah apakah kalimat ini hak atau batil itu mukmin taala yuhibbul تعالى يحب sidqa wal-adla sebab Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan wa yubghidul kadhiba wadh-dhulma dan membenci kedustaan dan kezaliman. Lalu kata beliau, "Wa man taraka al-haqqa wa sarafa anhu lijahin aw malin fa fihi shibhun min al-yahud." Dan barang siapa yang meninggalkan kebenaran dan berpaling dari kebenaran karena hendak mendapatkan jah. Tahu jah? Kedudukan, kemuliaan atau hendak mendapatkan harta akhirnya dia meninggalkan kebenaran <coughs> fafihi shibuhun minal yahud maka terdapat padanya keserupaan dengan kaum Yahudi. Nah, yang penting bagi dia dapat kedudukan. Yang utama bagi dia mendapatkan harta. Akhirnya dia tinggalkan kebenaran. Dapat. Ah. Beda sedikit aja. Nah, turun dua paragraf. Tahu paragraf ya? Hah? ومن ترك الحق تمو ففيه شبه من اليهود فإن علماء بني إسرائيل كانت لهم مأكلة على أغنيائهم Sesungguhnya ulamanya Banu Israel itu mereka lahum ma'kalah ala aghniyaihim. Mereka punya tempat makan bersama dengan orang-orang kaya mereka. فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه الحق فأنكروه وكفروا به ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengetahui bahwa beliau membawa kebenaran lalu mereka pun mengingkarinya dan kafir terhadapnya wa katamu ma arafu an bani Israel min ajli al-ju'l alladhi ja'alahu lahum dan mereka menyembunyikan apa yang mereka ketahui dari Bani Israel disebabkan karena upah yang diberikan oleh orang-orang kaya mereka kepada mereka. Jadi mereka ini kerjanya kepada orang-orang kaya. Ya. Kebiasaan berkumpul dengan orang-orang kaya. Mau menyampaikan ya kebenaran. Maka bisa-bisa hartanya itu diputus. Nah, itulah takutnya mereka. Akhirnya mereka lebih senang bergaul dengan orang-orang kayanya sehingga terus dia mendapatkan harta dan kekayaan meskipun dengan cara mengingkari kebenaran dan menyembunyikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatamul haqq hatta hatta yabqa lahum hadzal hadd al mal. Maka mereka menyembunyikan kebenaran sehingga bahagian dari harta mereka ini tetap mereka dapatkan. Ya, terus mereka mendapatkan. Padahal itu harta sedikit. Ya. Ini ulama Bani Israel memang kerjanya mengumpulkan harta. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia beragama Majusi, penyembah api. Dia seorang yang pada asalnya tidak pernah keluar rumah. Betul-betul di apa? dipingit oleh bapaknya apa tahu di sini nah, ini pokoknya tinggal di, di rumah nggak usah kemana kesana kemari nggak pusing-pusing nah, tinggal di rumah ya untuk apa jaga Tuhan jadi di situ ada apinya yang dijaga untuk selalu menyala supaya api itu nyala terus. Mau padam nyalakan lagi. Jadi hamba ngurusi Tuhannya. Ya. Tuhannya yang di, diurusi. Mestinya Tuhan yang ngurusi ya. Ini diurusi. Ya, jangan-jangan Tuhannya mau mati. mau mati, di, mau padam, dihidupkan lagi. Mau padam, dihidupkan lagi. Ini kerjanya Salman, terus dijaga itu api, jangan sampai padam. Ya, karena itulah Tuhannya. Alhasil suatu ketika dia ada kesempatan keluar. Ketika dia keluar dia mendengarkan ada suara orang yang beribadah di gereja. Lalu kita ketika itu. Nah. Ya. Akhirnya dia pun tertarik mendengarkan. Akhirnya dijelaskan bahwa inilah agama yang hak ya. Para pengikut Isa alaihissalam ya yang berada di atas al-haq. Akhirnya dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan apinya, dia pergi mengembara. Ya, mau belajar talabul ilm kepada seorang pendeta di gereja. Nah, dia belajar dalam waktu yang cukup lama. Nah, sampai kemudian ternyata pendeta ini akhlaknya jelek. Ya, dan suka menyimpan harta. Suka menyimpan harta. Ketika dia mati, pendeta ini itu merasa kehilangan ini rakyatnya. Maka mereka bersedih ingin menguburkan dengan cara yang baik. Kata Salman, sesungguhnya ulama kalian ini buruk. Ya. Harta yang kalian ingin sedekahkan semuanya disimpan sama dia. Oh, mana buktinya apa? Akhirnya dibuktikan oleh Salman dibukalah pin apa tempat rahasianya lalu diperlihatkan inilah harta yang, yang kalian kumpulkan semua yang masuk ke kasnya dia ketika mereka mengetahui itu wah gak diurusi mayatnya nah pindah lagi ke e, pendeta yang lain terus seperti itu sampai kemudian beliau bertemu Rasulullah SAW ini diantara ulama baru Israel seperti itu keadaan. Berarti kedudukan sebagai ulama itu tidak menjamin keselamatan jiwa. Ulama di tengah-tengah kaum muslimin pun kan ada yang seperti ini. Yang penting bagi dia harta. Yang penting bagi dia kedudukan. Kedudukannya tidak hilang ya. Dia rela untuk menyembunyikan kebenaran Padahal dia tahu itu kebenaran. Dia rela untuk mengucapkan kebatilan. Padahal dia tahu itu kebatilan. Orang-orang yang pernah belajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Ya. Kata Syekh Rabi, siapa yang belajar di Jamiah Al-Jamiah Islamiyah di Madinah, faqad uqimat alaihi hujjah. Hujjah itu sebenarnya sudah ditegakkan. Hujjah sudah ditegakkan Artinya nggak perlu lagi dinasihati ya, ente melakukan kesalahan ini. Ya, mungkin antum tidak tahu. Sudah tahu itu. Ya. Kalau dia sudah dapat S1, apalagi kalau sudah sampai tingkatan uh, master, apalagi kalau sudah doktor, ya. Itu sudah ditegakkan hujah padanya. Sehingga kalau dia menyimpang, dia sebenarnya sudah tahu. Nah, pulang ke negeri yang semestinya dia menyebarkan sunnah, iya kan? Tapi ya sudah dikasih kedudukan, ya masuk jadi e, dewan fatwa di MUI misalnya. Kalau Indonesia MUI di sini apa? Hah? Jadi mufti atau jadi apa? Nah, mau menyampaikan kebenaran itu. Wah, ini kalau saya menyampaikan kebenaran dianggap keras jabatan bisa hilang akan dicabut dan inilah kondisi kebanyakan Hidayat Nur Wahid benar Hidayat Nur Wahid dulunya pimpinan PKS di Indonesia nah dia ini seorang dokter keluaran Jamiah Islaminya. Hidayat Nur Wahid sempat menjadi ketua MPR di Indonesia sekarang ingin mencalonkan diri untuk jadi presiden pula. Nah, doktor di Jamiah Islamiyah kurang apa dia? Nah, tapi subhanallah dia sembunyikan Dia sembunyikan itu kebenaran. Sebagian mereka ada yang ketika awal pulang itu masih semangat semangatnya, ya dia mengingkari kebatilan, mengingkari bid'ah, ada satu pondok pesantren di Balikpapan cukup besar ya, itu sebagian orang dikirim ke Madinah belajar di jam Islamnya pulang mereka ini mengerti manhajus salaf mengerti belajar kepada para ulama para masyayikh di Madinah pulang melihat wah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip alusunnah sempat diingkari diingkari begitu diingkari diingkirkan tak boleh ngajar di di pondok itu, pondok pesantren. Akhirnya dia serba salah, tidak mengajar, ilmu tidak tersebar. Terlebih lagi tidak dapat Hah? Fulus. Hah? Bil tanpa fulus dia bisa mulus katanya. Hah? Nah. Akhirnya ya sudah kembali ya menyesuaikan diri dengan Eh, prinsip-prinsip yang ada di ma'ahat itu lama kelamaan sudah semakin kabur manhajnya semakin tidak terang semakin tidak jelas la haula wala quwwata illa billah qala Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah berkata Abu muzaffar As-Sam'ani wala tashtaru bi ayati thamanan qalila jangan kalian membeli ayat-ayatku dengan nilai yang sedikit Kata beliau menjelaskan ayat ini, "Dzalika anna ulama'ahum wa ahbarahum kanat lahum ma'kalatun 'ala aghniyaihim wa juhalihim." Yang dimaksud ayat ini bahwa para ulama mereka, para ahli ibadah mereka, mereka itu makan dari pemberian orang-orang kaya mereka dan orang-orang bodohnya mereka. Jadi yang membiayai mereka adalah ini, agniyah. Nah, ini fitnah sulmal, Fitnah harta. Sehingga apa? Orang kaya ini yang ngatur ulamanya. Kamu macam-macam <laughs> sudah diputus dari dari dunianya nggak bisa apa-apa ini ulama. tidak nggak bisa makan, nggak bisa ini. Takut sudah untuk menyampaikan kebenaran. Fakhafu an tadhhaba ma'kalatuhum in amal bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka mereka takut jangan sampai hasil makan mereka hilang. Yani harta mereka akan hilang kalau mereka beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghayyaru na'tahu. Akhirnya mereka merubah sifat-sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kata musmahu dan mereka menyembunyikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal itu disebut di dalam kitab Injil. Disebut dalam kitab Taurat. nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka merubah mereka mengganti fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ha ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون celaka mereka neraka wail bagi mereka orang-orang yang menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri ya, lalu mereka mengatakan ini wahyu dari Allah ini kitab Allah untuk apa mendapatkan dunia ini maksudnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya mereka membuat kesepakatan-kesepakatan makanya riwayat-riwayat Injil itu pun berbeda-beda Sebagian Injil mereka tidak mengatakan ini tidak sah Injil yang seperti ini. Kenapa? Takut. Khawatir jangan sampai tersingkap kedok mereka para pastor pastor itu. Ya, oh ya pastor. Badri, Badri. Hah? Badri. Badri. Padri. Padri. Ah. Padri. Khairan insyaallah. Beda dengan kita uh, eh, pastori di atasnya pendeta. Oh, itu Uskup. Ah, oh, itu. Ya. Tahu uskup, uskup tahu. Uskup. Al-Asaqifah. Hah? Bishop. Oh, bahasa Inggris mungkin ya. Tapi kalau lihat singkatan itu bisa kawin senang patok dengan nikah masih ada ya eh, iya, oskop ini di atasnya lagi nah oh. Pendeta tadi. Eh, pastor tu kalau orang kita cakap kan? Oh, yes. Iya. pastor, pastor dia masih boleh boleh kahwin. Masih boleh kahwin. Ha. Nah. Hmm. Oh, kalau oh, tingkatan atasnya tu sudah nggak bisa nikah sudah. Ya, halal sudah. Halal. <laughs> ya. Ah, dunia dunia akhirat iya, terpisah iya, Itu kenikmatan paling nikmat di dunia. Iya nikah. <laughs> iya kan? Jam tiga kan? Hah? Jam tiga kan? <laughs> Paling nikmat di iya. dunia. Iya. Apalagi kalau punya dua ya. Iya. iya. kalau punya dua, nah yang satu bermasalah, yang satu bisa dipakai nah. Hah? Yang kita besarnya syabab nih. Nah, ya itu. Biar semangat. ah. Kata sebagian ulama, al-mar'atul wahidah zaujatun wahidah in hadat hada wa in maridat marida واثنتان bainana نارين مشتعلتين ini kata Al-Mughirah bin Syu'bah rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata beliau, istri satu ini keluar dari pembahasan sedikit. Kalau dia haid, suaminya juga haid. <laughs> Kalau istrinya sakit, dia juga sakit. Tapi kalau dua, di antara dua api yang menyala-nyala. Nah, membakar. Nah. Hah? Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu ini dikenal sebagai ahli nikah. Nakah, talak, ahli nikah, ahli talak. Nah, ada yang mengatakan beliau pernah menikah sampai 300 kali, 300 wanita. Ada yang mengatakan sampai 700. Beliau ini seorang dahia, yakni kalau dia berbicara orang kagum sekali kepadanya. Sehingga kalau dia melamar, takluk itu walinya. Subhanallah. Meskipun orang sudah tahu, dia ini kalau menikah tidak diharapkan bisa kekal. Kekal, akan cahaya gitu loh. Tahu tapi kagum orang itu. Dia bisa menundukkan dengan kalimatnya, menundukkan orang. Subhanallah. Beliau pernah menikah sekaligus empat, sekaligus, ya, bukan menikah di sini terus sembunyi-sembunyi lagi tempat yang lain nikah yang kedua <laughs> ini resmi empat sekaligus ya. setelah dinikahi empat empatnya kemudian hari di apa dikumpulkan mereka baris empat berbaris. Hah? Semuanya berdiri, sejajar, bersof empat orang. Ya. Nah. Lalu kemudian berdiri Al-Mughirah bin Syu'bah menunjuk kepada mereka berempat ini. Kata beliau, "Antunna hasanatul akhlaq, tawilatul a'naq, walakinni rajulun mitlaq, fa antunna talaq." Kalian ini akhlaknya bagus-bagus. tuh anak lehernya tinggi-tinggi ya ini menunjukkan bahwa dia tinggi semampai. Tapi saya ini laki-laki yang suka mentalak. Kalian semua saya talak. Ya, Faris ya. Faris juga. Nah, ya biar Gak ngantuk. Ini selingan lah. <laughs> nah. Wa katamu ismahu. Maka mereka menyembunyikan nama Rasulullah saw Fahada makna bayil ayat bitamanil qalil. Maka ini namanya menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sedikit. Qala al-Miswar ibn Makhramah رضي الله تعالى عنه لأبي جهل وكان خاله berkata Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu an kepada Abu Jahal dan Abu Jahal ini adalah pamannya ya paman di sini ya Boleh ya, pakcik. Pak Ci ya. nah Pak Ciknya <laughs> Pak Ciknya Miswar bin Makhramah tapi dari ibu khal kalau dari bapak itu An. nah Miswar mengatakan kepada Abu Jahal ya Abu Jahal ya, seperti namanya bapak bodoh <laughs> Ai khal wahai pamanku hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhib qabla an yaqula maqalatahu allati qalaha Apakah kalian dahulu menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta sebelum dia mengucapkan kalimat-kalimatnya yang dia ucapkan untuk mengajak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Abu Jahal la'anahullah. Abu Jahal mengatakan, "Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fina wa huwa syabun yud'a al-amin." demi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, pada kami ketika dia masih muda dipanggil sebagai al-amin, orang yang amanah, orang terpercaya. Majarabna alaihi kadiban qad. Kami tidak pernah mengetahui dia berdusta. Falamma khattahu syaibu lam yakun liyakdhiba 'ala Allah. Ya maka ketika dia beranjak dewasa eh, telah tua syekh beruban telah beruban maka ya tentu dia tidak pernah berdusta atas nama Allah berarti dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini kebenaran semenjak muda saja dia tidak pernah berdusta kok al amin ya apalagi tua nah ya biasanya seorang kalau di masa-masa remaja ini masa-masa ya seorang kalau dusta itu nampak sekali kalau dia pendusta nah kalau sudah tua biasanya ingin memperbaiki diri ya sudahlah berhentilah dia berdusta mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semenjak remaja memang tidak diketahui dia sebagai seorang pendusta. Lah apalagi tua. Nah, ini diyakini oleh Abu Jahal. Qala maka berkata Miswar ya Khan falima Kalau memang seperti itu keyakinan kamu, kenapa kamu tidak mengikuti Muhammad? Kenapa? Qala ya ibn akhi. Dia mengatakan wahai anak saudaraku, tanaza'na nahnu wa banu Hashim asyaraf. Kami dahulu itu kami berselisih dengan Banu Hashim dalam hal kemuliaan siapa di antara kami yang lebih mulia? Meskipun sama-sama dari Quraisy, Quraisy ini punya anak yang banyak, keturunan yang banyak. Nah, di antara keturunannya Quraisy itu adalah Hashim. Hashim ini ya ayahnya Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Nah. Bin Abdi Manaf dan seterusnya. Nah, dari Hashim, dari Hashim, Hashim dan keturunannya ini memiliki syaraf. Dikenal sebagai nasab yang yang mulia. Ya. Nah, kalau di Indonesia namanya darah biru. Nah, ini darah apa? Putih. Hah? Putih. Oh, <laughs> darah putih. Masuri. Ya, ya. <laughs> apa? Hah? Darah ya, tadi begitu darah biru juga. Darah biru juga. Ya, sudah paham berarti. Ya. Artinya orang-orang yang nasab keturunannya itu terpandang. Ini hasyik. Nah, dari anak-anaknya Abu Manaf ini juga Abu Jahal dari keturunannya juga tidak mau kalah kamilah yang punya syaraf kami lebih mulia daripada keturunan Hashim nah Abu Jahal ini dari yang lain kami sehingga kata Abu Jahal kami ini sudah berselisih sejak dulu antara Banu Hashim dengan yang lainnya Banu Hashim itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Banu Hashim amu, wa amna. Kami mereka ketika mereka memberi makan ya, ada orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji, mereka lah yang memberi pelayanan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu. Kami juga begitu, atau amna. Jadi dalam hal kemuliaan mereka terus bersaing ini antara Banu Hashim dengan yang lain. Wasaka wasakaina, mereka memberi minum, kami juga memberi minum. Wa ajar wa ajarna. Mereka memberi perlindungan, kami juga memberi perlindungan. Falamma tajataina ala rukbi, ala rukabi wa kunna kafarasai rihan. Ya. Maka tatkala kami terus ya tajasaina ala rukab, maksudnya terus berlomba-lomba dalam kebaikan, bersaing dalam kebaikan, wa kunna rihan. Kami ini seperti kuda yang sedang bersaing berlomba ya Nah, sekarang ini maju di depan, ini lagi di depan. Seperti itu. Para Farasairian. Tatkala kami seperti itu, kalau tiba-tiba mereka mengatakan ya di dari Banu Hashim, minna nabi. Nah, di antara kami ada nabi. Dan mereka tidak ada. Nah, famata tudrak hadhihi. Ya. Nah, kalau di antara kami di antara mereka ada nabi, Lalu kami membenarkan. Ya jelas mereka yang punya keutamaan. Kami tidak bisa lagi menyaingi mereka. Bukan lagi seperti Farasirian. Mereka sudah mengalahkan kami. Itu yang mereka tidak inginkan. Jadi masalah-masalah sepele ya. Mengorbankan kenikmatan akhirat <clears throat> hanya karena masalah Jadi masalahnya ringan sebenarnya. Ya, ini berlomba dalam kebaikan. Hasad, penyakit hasad. نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو طالب أبو طالب دمي كان قولا فأمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عالما بأن محمدا رسول الله meskipun dia betul yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dia ya sampai disebutkan beberapa bait-bait syair yang menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. laqad alimtu bi anna ha? laqad alimtu La ilaha ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة ها ومذمة قوم لوجدتني سمحا بذلك مبينا kata Ali bin Abi Thalib sungguh aku meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama yang terbaik yang ada di muka bumi min khairi adyani bariyati dina kalau bukan karena celaan kau, mereka akan mencela aku. kalau aku masuk Islam kalau aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena celaan mereka ya dianggap eh, pengecut lah dianggap macam-macam engkau akan mendapati aku akan segera menerima agama karena dia sudah yakin Wahyu muhibbun lahu dan dia cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam takun mahabbatuhu lahu li mahabbatihi lillah namun kecintaan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena kecintaan karena Allah bal kana yuhibbuhu li annahu ibnu akhihi namun dia mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah anak saudaranya apa namanya keponakan keponakan Indonesia keponakan Indonesia anak saudara anak saudara ya tak ada nama lain anak saudara anak saudara fayuhibbuhu lil qarabah maka dia mencintai Muhammad karena kekerabatan ada hubungan darah wa idza habba zuhurahu oleh karena itu dia senang Muhammad ini tampil keluarga falamma yahsulu lahu bidzalika min asy-syarafi war-ri'asa karena eh, maka tatkala ya dia mendapatkan kemuliaan dan kepemimpinan dia orang tokoh di masyarakat dia seorang terpandang di masyarakat ya fa aslu mahbubi war-ri'asa jadi asal sesuatu yang dicintainya itu sebenarnya kepemimpinan itu itu yang paling utama ya. meskipun dia cinta Meskipun dia meyakini apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu kebenaran, tapi kecintaan utamanya itu adalah dunia, kekuasaan. <clears throat> ya. Falihada lama arda alaihi syahadatain indal maut. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menawarkan kepadanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika kematiannya, sakaratul maut, ra'a anna bil iqrari bihima zawala dinihi alladhi yuhibbuhu maka dia melihat bahwa kalau dia menyatakan dua kalimat syahadah maka dia akan kehilangan agama yang dicintainya agama jahiliyah fakana dinuhu ahabba ilaihi min ibni akhihi maka agamanya dia yang itu hubungannya dengan kepemimpinannya dia, riasahnya dia itu lebih dicintai dari anak saudaranya. Falam yukhirra bihima. Hmm. akhirnya dia pun tidak masuk Islam nah Allah ini musibah dan hubur riasah ya, cinta kepada kepemimpinan cinta kepada kemasyhuran ah. kata Ibrahim bin Yazid Nakhai rahimahullah ta'ala ma sadaqa Allah abdun ahadun syuhrah tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang cinta dengan kemasyhuran, ketersohoran. Ya, senang popularitas. Tahu popularitas? Tersohor. Ya. Populer. Senang kalau ada yang memuji-muji dia. Nah. Senang kalau ada yang membangga-banggakan dia. Dan biasanya yang seperti ini tanpa orang memujinya dia sudah memuji dirinya sendiri ya kalau nggak ada orang memujinya dia akan memuji dirinya sendiri saya saya saya saya begini dan saya begitu nah kalau bahasa Arabnya ha anaza ha anaza ha ana ana ana ana ana kira oh, kira Allah musta'an kadang-kadang ada seorang seperti itu dia suka menonjolkan dirinya oh anak ketika belajar setahun anak sudah hafal Quran setelah hafal Quran anak hafal Sahih Bukhari Sahih Bukhari dua tahun setelah itu saya Muslim saya Muslim enam bulan Masya Allah setelah itu hafal Riyadus Salihin Riyadus Salihin berapa bulan selesai bulu marom ini ini anak anak anak anak terus seperti itu nah Wallahu musta'an. Ya. Orang seperti ini dikhawatirkan yuhibbus syuhrah. Senang dengan kemasyhuran. Orang senang kalau orang memuji dia. Oh, Masya Allah, pula. Hafal ini, hafal itu. Nah, ini juga termasuk di antara hal yang memalingkan dari kebenaran. Yang ketujuh. Nanti kuat? Allah. <laughs> Baik. Di antara yang malingkan dari kebenaran ad-taqlidu. Taklid. Taqlidu dari qallada yuqallidu, taqlida. Hah? Yang dimaksud taklid Hah? seperti eh, disebut taklid itu asal katanya dari qallada al-ba'ir qallada al-baqar mengikat ya eh, kerbau lembu kerbau tahu kerbau sapi ya diikat bagian hidungnya dicocok apa dicocok hidungnya setelah itu diikat ditariklah dia Kemana saja pengembala ini jalan, maka dia harus ikut. Itu namanya taklid. Itu asal dari nama taklid. Apa taklid secara istilah? Ittiba'u ma laysa qawluhum hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Mengikuti seorang yang ucapannya bukan hujjah. Siapa yang ucapannya hujjah? Pertama Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya adalah hujjah. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabda beliau adalah hujjah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara manusia ini tidak ada satupun yang ucapannya bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau berada di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sambil menunjuk mengisyaratkan kepada kuburan Nabi beliau mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yuraddu illa qaul sahibi hadzal qabr setiap ucapan bisa diterima bisa ditolak kecuali ucapannya pemilik kuburan ini yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imam mustaqalain ha? Imam mustaqalain yang sebenarnya. Imamnya jin dan manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang ucapannya hujah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung apa yang dia sampaikan, apakah dia mendatangkan hujah atau tidak. La al-Imam Syafi'i wala Abu Hanifah wala Ahmad wala Malik bin Anas atau yang lebih besar wala Sufyan ats-Tsauri wala Abdullah bin Mubarak wala Laits bin Sa'ad bahkan wala Abu Bakar siddiq wala Umar wala Utsman wala Ali yang ucapannya murni bisa dijadikan berhujjah tidak ada satu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengangkat satu orang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan semua yang dia ucapkan itu pasti benar, itulah yang disebut taklid. Nah, ketika seseorang ya, terlalu uh, memuliakan sehingga sampai kepada tingkat fanatik asobiyah, kamu kenapa mengamalkan ini? Allah ustadzihah kata. Ustadzku sudah mengatakan seperti itu. Apalagi? Meskipun bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Ini namanya taklid. Dan tidak seorang pun dari kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang membolehkan taklid. Tidak Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka semua, imam-imam madhab sepakat untuk menyatakan إذا صح الhadis bahwa madhabi apabila sahih sebuah hadis itulah madhabku nah, itulah madhabku Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan la yahillu li ahadin idza sababat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyada'aha liqauli ahadi minan nas. Tidak halal bagi seseorang. Jika telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia meninggalkan sunnah itu karena ucapan seseorang dari manusia. Abu Hanifah Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau mengatakan ma jaa 'anillah fa'ala rasulullah wa ma ja'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain wa ma ja'a sahaba fa'ala ra'si wal 'ain yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya menerima sepenuhnya sami'na wa ata'na yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saya menerima sepenuhnya nah, begitulah sikap para imam Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau heran melihat sebagian orang yang fanatik kepada perkataan-perkataannya Sufyan al Kata beliau, tu liqaumin araful isnad wa sihata. wa yadhabuna ila rai Sufyan." Aku sungguh heran melihat ada sebagian kaum mereka mengetahui hadis, mengetahui sanad hadis, mengetahui kesahihan sebuah hadis, tapi mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan ats dari ucapan Rasulullah SAW. Aku heran melihat orang seperti ini. Wallahu ta'ala yaqul padahal Allah berfirman فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ alim hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perkara Rasul SAW, alaihi wasallam mereka akan ditimpa fitnah atau keadab yang pedih lalu kata Imam Ahmad أَتَجْرُونَ مَا الْفِتْنَةِ tahu kalian apa yang dimaksud fitnah di sini al هِيَ hiya la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayl fayahlik jangan sampai dia menolak sebagian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga muncul penyimpangan pada dirinya akhirnya dia menjadi binasa maka tidak ada yang punya kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Rabi wala Syekh bin Baz wala Syekh Al-Albani wala ابن Uzaimin ولا الشيخ مقبل ها ولا الأئمة الآخرون قول الله قال الرسول قال الصحابة إجماع الصحابة حجة، hanya ini yang bisa dijadikan sebagai hujjah yang lainnya dihadapkan dikembalikan kepada prinsip-prinsip utama ini ya al ilmu qala Allahu Qala rasuluhu, qala sahabatu laysa bitamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina ra'i faqihi. Ilmu itu apa? Qala Allah. Qala Rasul, qala sahabat. Itulah ilmu yang sebenarnya. Bukan ilmu ketika engkau membandingkan antara sabda Rasul dengan pendapat seorang fakih. Itu bukan ilmu. Ya. Berpendapat Abu Hanifah Pendapat Abu Hanifah ini berselisih dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang harus diambil? Kalau seorang yang fanatik kepada pendapatnya Abu Hanifah, perkataan Abu Hanifah ini pasti benar. Ini dulu. Ini yang sudah ada di pikirannya. I'taqid thumma istadil. Pendapat Abu Hanifah ini pasti benar. Ah, ada sabda Rasulullah kok kelihatannya bertentangan. Nah, ini sabda Rasulullah yang harus di, di dirubah bagaimana caranya supaya sabda ini tidak bertentangan dengan siapa Abu Hanifah. Apakah dengan cara oh ini hadisnya baif dipaksakan untuk dilemahkan demi mempertahankan pendapat Abu Hanifah. Tarik, lemah, diusahakan. Ada sekecil jarum yang bisa dia masuk ke dalam dia akan mengatakan demikian. Atau kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk melemahkan, maka dia mentakwil. Diusahakan gimana? Oh maksudnya Rasulullah begini dan begitu. Itu namanya asabiyah dan itu namanya taklim. Nah, ya manhaj mereka apa? Ya tumas thumma Yakini dulu perkataan ustazmu lalu carikan dalil untuknya ahlu sunnah wal jamaah istadil thumma taqid. Ya. Berdalil dulu, cari dalil Alkitab dan Sunnah. Kemudian fahami dengan pemahaman yang benar, baru setelah itu cari orang-orang siapa yang di atas pemahamannya, dialah yang benar. Ya. Orang-orang fanatik tidak, takut. Yakini dulu perkataan syekh kamu. Yakini bahwa perkataan syekh ini pasti benar sudah. Hmm? Perhatikan orang-orang yang terjatuh ke dalam sikap taklid dan asobi seperti ini cara. Kalau syekhnya sudah mengatakan suatu ucapan, tidak qalat hadami fasaddiquha fa inna qawla ma qalat hadami." Kalau hadami sudah berbicara, benar. Ini ucapan syair. Jahiliyah ada seorang wanita namanya Hadami. Itu ucapannya selalu dipercaya, jujur, sehingga mereka mengatakan kalau Hazami sudah berbicara, benarkan. Yang benar itu pasti yang diucapkan oleh Hazami. Begitulah mereka menyikapi syekhnya. Apa saja yang diucapkan oleh syekhnya pasti benar. Yang lain yang yang menyelisih itu pasti salah. Ya. Yang menyelisihi hizbi. Yang menyelisihi ahli bid'ah. Uh, berbagai macam tuduhan sudah. Ma'asyarakat rahmatullah. Kata beliau al-muqallid sama salaf bil imma'ah. Muqallid itu orang taklid. Para ulama salaf menyebut mereka sebagai imma'ah. Itu ikut-ikutan. Seperti buih. Tahu buih? Busa. Buih di lautan. Kemana ombak itu mengarah maka dia ikut. Centang perenang Nah. Wal muqallidu yaltazimu qawla alimin mutlaqan fi jami'il masail. Seorang muqallid itu dia berpegang kepada ucapan seorang alim mutlak dalam seluruh permasalahan. Wa hadha la syakka annahu qad a'tahu ma'na al-isma min haitsu la yash'ur. Dan ini tidak dilakukan lagi. Orang seperti ini dia telah menyerahkan kepada gurunya itu, kepada alim yang dia taklid kepadanya, makna maksum bahwa gurunya itu tidak pernah salah dari arah yang dia tidak sadar. Dia bisa membantah kaum Syiah karena kaum Syiah meyakini imam-imamnya itu maksum tidak pernah berbuat salah. Tapi dia seperti itu kepada syekhnya. Dia seperti itu kepada alimnya. Imam Mustaqalain ini yamani katanya. Hah? Imam Mustaqalai. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Ma'asyara rahimahullah. Ini berlebihan. Dari arah yang dia tidak sangka. Fala ahada qawluhu sawab mutlaqan illa Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang ucapannya itu benar mutlak. Kecuali Rasulullah SAW. Fal haqqu yaduru ma'ahu haithu dar. Maka kebenaran itu berputar bersamanya di mana saja dia berada. Di mana ada kebenaran maka itulah yang diikuti. Meskipun alimnya, syekhnya tidak di situ. Tidak semua apa yang diucapkan oleh seorang syekh harus diterima. Nah, Ana murid Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Ana murid Syekh Yahya Al-Hajuri. Kan gitu sebelum mereka-mereka yang muncul belakangan ini mengaku sebagai murid Syekh Ana sudah mengatakan Ana murid Syekh Yahya. Mereka belum belajar, Ana sudah belajar kepada beliau. Nah, di masa Syekh Mubin, rahimahullah. Ana murid Syekh Abdul Rahman. Ana murid Syekh Abdullah Mar'i. Dan yang lainnya. Tapi bukan berarti setiap yang diucapkan oleh Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah taala harus diterima. Anak menyelisih dalam beberapa masalah fikih berbeda dengan Syekh Mukbil. Rahimahullah. Nah, dalam sebagian hal berbeda dengan Syekh Yahya, dalam sebagian hal berbeda dengan Syekh Abdul Rahman. Yang wajib bagi kita, barakallahu fikum, hormat kepada guru kita, hormat kepada orang pernah mengajari kita. Nah, selama dia masih berada ya dalam batasan-batasan ahlus sunnah wal jamaah di atas sunnah. Nah, memuliakan mereka itulah kewajiban kita sebagai murid. Tapi bukan merupakan bentuk memuliakan mereka adalah fanatik terhadap ucapan-ucapannya. <clears throat> Nah, kalau seperti itu setiap masing-masing ya fanatik dengan ucapan syekhnya yang ini fanatik pada ucapan syekh Robi yang ini fanatik pada ucapan syekh Fulan ya dalilnya akhirnya ucapan Syekh nah loh Syekh Ana ngomong begini itu Syekh Antum Syekh Ana juga ngomong begini mau apa nah ya sudah kalau gitu terserah kamu bukan begitu kembalikan kepada Al-Quran Sunnah fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul kan itu yang wajib nah mau bahas tentang masalah apa kan itu ini namanya keterbukaan. Ya. Dia ajak dialog, nggak mau. Nah, wah, oh. di antara prinsip ahlu sunnah tidak boleh jidal dengan ahlul bid'ah. Wah, kita sudah jadi ahlul bid'ah. Nah, tidak boleh dihalau dengan ahlul bid'ah Nah, wah, berarti kita sudah jadi ahlul bid'ah. Waduh. Nah, kalau kita bersikap seperti mereka kan mudah sekali kita juga mau bersikap keras nah, tidak sulit ya tapi kita punya batasan-batasan ilmiah nah batasan-batasan ilmiah selesaikan secara ilmiah nah Oh kalian sudah menuduh Syekh Yahya itu haddadi. Kapan? Ini menyebar ya. Nah. Ustadz Bulan, Ustadz Bulan sudah mengatakan Syekh Yahya itu haddadiyah. Siapa yang mengatakan? Kami tidak pernah mengatakan Syekh Hayat Haddadiyah. Yang ada dari ucapan Syekh Robi kepada Khalid Girbani. Iya kan? Nah, bahwa Khalid itu Haddadi. Seperti itu kan? Nah, kita tidak mendahului para ulama. Nah. Allah musta'an. Ini namanya taklim. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Fathawabu ala ma ja'a bihi ar-rasul wan nusra liman nasarahu, was sa'ada liman ittaba'ah." Maka as-sawab seorang akan mendapatkan ajar pahala ya. Dengan cara apa? Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menolong, membantu siapa yang menolong sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullah wa malaikatuhu 'alal mu'minina bihi wal mu'allimina lin-nasi dinah wal haqq yaduru ma'ahu haitsu dar. Salawat Allah dan malaikatnya pada kaum mukminin dan orang-orang yang mengajarkan pada manusia ini agamanya dan kebenaran yaduru ma'ahu haitsu madar kebenaran itu akan berputar bersamanya berpusing bersamanya ya <laughs> gimana pun dia berada Qala Muhammad ibn Hazm Abu Muhammad ibn Hazm ya berkata Abu Muhammad bin Hazm bukan Hazim ya Hazm kata beliau al-muqallidu radin an yughbana aqluhu orang yang taklid itu itu riba akalnya itu di dirugikan ditipu akalnya ya ditipu dirugikan akalnya yakni dibodohi akalnya itu apa saja yang dikatakan oleh seorang itulah yang diikuti wa Syekhul Islam الإسلام rahimahullah fa inna at-taqlida la yurithu illa balada Sesungguhnya taklid itu tidak akan mewariskan pada seseorang yang taklid kecuali balada Apa balada Hah? Kebodohan. Ini jamaah tablid dari balada itu tadi. Nah. Qala al-'Allamah Abdurrahman As-Sa'di berkata al-'Allamah Abdurrahman As-Sa'di fa inna man i'tada al-jarya ala aqwalin la yubali dalla 'alaiha dalilun sahihun aw dha'if sesungguhnya orang yang sudah terbiasa ya berjalan bersama dengan ucapan-ucapan seseorang dia tidak peduli apakah ucapan itu dibangun di atas dalil yang sahih atau baik yang penting apa yang diucapkan oleh syekhnya itulah yang benar Aulam yadul dia tidak peduli apakah ditunjukkan oleh hadis yang sahih atau tidak yakhbidu dihnahu orang yang seperti ini tidak memanfaatkan akalnya Walayan yanhabu bi talabir dan dia tidak berusaha untuk naik ke jenjang yang berikutnya dalam menuntut ilmu wal istizadatu fi quwwatil fikri wadin dan dia tidak bangkit untuk semakin menambah kekuatan fikirannya, ketelitiannya dalam memahami sebuah kebenaran. Qala al-Wazir bin Hubairah berkata al-Wazir bin Hubairah min makaid syaitan annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'badu min dunillah. Termasuk di antara tipu daya syaitan. Ya. Apa itu? Ayyuqima awthanan fil ma'na. Di mana syaitan menegakkan berhala-berhala secara makna, bukan secara wujud, ya. Menegakkan berhala-berhala secara makna yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu yang dimaksud berhala secara makna? Kata beliau, "Mithlu ayyatabayyana lahul haq." Seperti misalnya seseorang dia sudah mengetahui kebenaran, jelas baginya kebenaran, fayaqul lalu dia mengatakan, "Hadza laysa bimadhhabina." Oh, ini bukan mazhab kita. Saya ini mazhabnya Syafi'i. Disampaikan ini dalilnya. Oh, ini bukan mazhab Syafi'i. Saya ini Syafi'i, saya hanya mengikuti Syafi'i. Hah? taklidan mu'azzamin indahu maka dia taklid kepada orang yang diagungkan qad qaddamahu 'alal haq yang dia lebih mendahulukan itu daripada kebenaran nah ya Orang yang taklid fanatik kepada Syafi'i mengatakan, "Ana Syafi'iyun wa in amut." Hah? ana syafi'iyun ma ziltu wa in amut fawasiyati linnasi ayatasyaffa'u saya ini syafi'i dan terus di atas madhab syafi'i meskipun saya mati maka wasiat pun kepada manusia agar mereka bermadhab syafi'i datang lagi yang Hanafi tidak mau kalah ana Hanafiyun ma ziltu wa in amut fawasiyati linnasi ayatahannatu saya ini Hanafi terus berada di atas mazhab Hanafi meskipun sudah mati nasihat nasihatku kepada manusia agar mereka bermazhab Hanafi Maliki juga nggak mau kalah. Ana malikiyun mazintu wa in amut fawasiyati linnasi ayatamallaku. Hambali juga nggak mau kalah. Ana hambaliyun mazintu wa in amut. Fawasiyati linnasi ayatahambalu. Kalau seperti ini keadaannya musibah bagi umat, perpecahan. Ya, dulu sebelum datangnya Syekhul Islam Muhammad dan Wahab rahmatullah alaih itu di Masjidil Haram di Makkah itu satu kali sholat jamaah ada empat imam. Di sini ada mimbarnya imam e, madhab Hanafi, yang ini imam madhab Syafi'i, Hambali ini e, Jadi kalau dilaksanakan sholat zuhur kamu apa madhab syafi'i oh syafi'i sana imamnya jadi makmum syafi'i jadi kalau sholat subuh sholat fajar kamu apa madhabnya madhab hambali oh hambali tidak kunut syafi'i kunut ini benar seperti ini keadaannya sebelum kemudian Syekhul Islam Muhammad Abdullah menyatukan mereka di atas madhabus salaf sampai sekarang alhamdulillah nah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang-orang ya yani, mereka sangat benci dengan yang namanya wahabiyah ya karena setelah menyebarnya dakwah Syekhul Islam mereka betul-betul tersingkirkan di Arab Saudi singkir tidak punya peranan tidak punya kekuatan ingin menyampaikan ajarannya sembunyi-sembunyi نعم الحمد لله سبحان الله نعم masih banyak sekali. Cukup insyaallah Baik, khair insyaallah. Sebagaimana kita sebutkan sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya, alhamdulillah ada yang bisa kita ambil insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya memaafkan wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil